Kita masih di bab khatamun nubuwah cap atau stempel kenabian. Kita masuk ke hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir. Minggu kemarin kita sedikit uh, eh, murojaah Minggu kemarin kita menjelaskan tentang hadis dari Abdullah bin Buraidah yang mana Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi e, berada di kota Madinah. Nah, ketika Nabi berada di kota Madinah, Salman Al-Farisi membawa baki atau wadah yang berisi rutop, kurma rutop ya kurma yang belum masak tapi sudah warnanya kuning dan rasanya manis dan lembut. Nah, biasanya kalau orang buka puasa itu. Nah, kemudian uh, Salman Al-Farisi memberikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi bertanya, "Mahadza? Apa ini?" Pertanyaan Nabi itu bukan dalam rangka ingin mengetahui jenis kurma tadi. Tapi eh, apakah pemberian dari Salman ini sedekah atau hadiah. Makanya Salman Al-Farisi menjawab eh sedekah alaika wa ala ashabik. Rutab ini sedekah. Kemudian Rasul mengatakan irfa'ha, angkat kurma tadi karena Nabi tidak memakan sedekah atau sedekah. Kemarin kita sebutkan alasan para ulama menyebutkan kenapa Nabi tidak mengambil sodokoh Masih ingat? <laughs> ya. Karena syarafu maqamin nubuwah diantaranya karena mulianya makam kenabian sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan sodokoh itu adalah ausah seperti kotoran yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Makanya Nabi tidak tidak mengambil karena beliau orang yang mulia beliau seorang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian besoknya Salman Al-Farisi datang lagi membawa satu baki atau wadah yang berisi rutop lagi. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Mahaza?" Kemudian kata Salman, "Ini adalah hadiah." Nah, hadiah, maka Nabi mengambilnya. Apa perbedaan antara sodok dan hadiah? Minggu kemarin sudah kita sebutkan juga. Ya. Eh, kemarin disebutkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid perbedaannya kalau sodokoh itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin atau orang yang memerlukannya. Ada orang minta-minta maka kita kasihkan, maka itu namanya sodokoh. Dan juga memberinya kita yang memberi sodokoh mimba bitarhum karena iba atau kasihan kepada orang tersebut. Beda dengan hadiah kalau hadiah kita memberi kepada seseorang bukan karena dia miskin atau dia perlu tidak atau dia meminta tidak, tapi kita memberikan mimba bil ikrom awit tawadud. Kita memberikan karena sayang lawan sidin atau menghormati sidin. Contoh misalnya eh, ada orang yang misalnya jualan buku lah Lalu kita, kita dalam rangka ulun sayang lawan sidin atau menghormati sidin, ulun kasih buku. Padahal sidin penjual jual buku. Ulun memberi sidin bukan dalam artian iba atau kasihan lawan sidin kada, tapi untuk memuliakan sidin atau ulun sayang lawan sidin maka ulun kasih buku. Maka itu namanya adalah hadiah. Ya. Kemudian eh, Nabi pun mengambilnya dan nyuruh sahabat untuk memakannya. Kemudian uh, Salman Al-Farisi melihat khotam tanda kenabian yang ada di punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau beriman. Kenapa? Karena sebelum itu Salman Al Farisi sudah tahu bakalan ada nabi yang ciri-cirinya satu, dia tidak menerima sodokoh tapi menerima hadiah. Yang kedua ada tanda stempel cap kenabian di punggung beliau. Maka ketika melihat itu Salman Al-Farisi masuk masuk Islam dan beriman, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian <clears throat> Rasul pun ingin sekali uh, membebaskan Salman Al-Farisi karena status beliau ketika itu adalah seorang seorang budak orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi ingin uh, Salman Al-Farisi bebas dengan memberikan uh, anjuran kepada orang-orang Yahudi untuk memberikan persyaratan agar dia bebas. Eh, jadi istilah istilahnya namanya adalah abdun mukatab. Hamba yang mukatab, maksudnya dijanjikan oleh si tuannya untuk dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu. Di sini Rasul mengajukan dengan syarat memberikan dirham, sejumlah dirham dan menanamkan pohon kurma agar Salman Al-Farisi bebas. Kemudian Nabi berikan sejumlah uang dirham. Kemudian lagi eh, Nabi dan para sahabat yang lain memberikan bantuan berupa ada yang membawa lima buah kurma anaknya ya, ada yang sepuluh dalam rangka untuk membebaskan Salman Al Farisi. Kemudian Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam menanam semua kurma tadi kecuali satu. Siapa yang menanamnya? Umar bin Khattab. Ternyata di tahun tersebut semuanya berbuah kecuali kurmanya Umar bin Khattab. Kenapa berbuah? Dikarenakan mujizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini di luar kebiasaan. Buktinya kurma yang ditanam Umar tidak tumbuh. Ya memang belum tumbuh. Memang di luar kebiasaan. Adapun kurma yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanam semuanya tumbuh. Tumbuhnya karena mujizat beliau. Karena pada saat itu memang belum tumbuh, makanya belum berbuah ya makanya Umar bin Khattab ketika menanam belum belum berbuah. Ya karena memang belum berbuah. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbuah karena mujizat beliau. Nabi lepas lagi, Nabi cabut lagi yang ditanam Umar tadi kemudian Nabi tanam lagi sehingga ketika tahun itu juga berbuah. Itu hadis yang yang sebelumnya. Di sini kita melihat Rasul sangat ingin apa? membebaskan Salman Al-Farisi. Ya dalam rangka untuk merah, menyayangi atau merahmati salah satu sahabat-sahabat beliau. Kemudian di hadis yang terakhir berkata Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, Ahmad bin al-Miqdam Abu Ash'as al-Ijliyu al-Basriyu qala akhbarana Hammad ibn Zaidin an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasi min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ridaa an dhahrihi فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, haddatsana Ahmad Ibnul miqdam Abul Ash'ath Al-Ajliyu Al-Basriyu memberikan hadis kepada kami Ahmad bin Miqdam Abul Ash'ath al ijliyu Al-Basriyu Ahmad bin Al-Miqdam disebutkan di Syir A'alamin Nubala beliau meriwayatkan hadis di Sahih Bukhari Imam Tirmidzi Imam Nasai dan Ibnu Majah maksudnya beliau termasuk rawi Sahih Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Dan beliau tidak termasuk di dua kitab Sahih Muslim dan Sahih Abu Dawud. Kemudian Imam Zahabi juga menyebutkan Ibnu Sulaiman Ibn Ash'ath Al-Imamul Mutqin Al-Hafiz Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri. Kata Imam Az-Zahabi, Ahmad bin Miqdam bin Muslim bin Ash'ath, seorang imam, seorang yang mutqin mutqin yang lengket hafalannya, yang kuat hafalannya, al-hafiz yang bergelar al-hafiz, seorang hafiz. Di antara maknanya adalah apa? Gelar hafiz untuk orang yang ahli hadis. Orang yang hafal berapa ratus ribu? Seratus ribu hadis beserta sanatnya. Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri Qala beliau mengatakan akhbarana Hamad ibnu Zaid menceritakan kepada kami Hamad ibn Zaid. Hamad bin Zaid nah kalau beliau semua kutubus sittah itu meriwayatkan hadis beliau. Maksudnya beliau termasuk rawi kutubus sittah. Kalau Ahmad bin Miqdam tadi cuma empat ya, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tapi kalau Hamad bin Zaid semua di Kutubus Sittah beliau meriwayatkan. Hamad bin Zaid Ibnu Dirham Imam Zahabi menyebutkan Al-Allamah Al-Hafidh As-Sabtu Muhaddithul Waqti Abu Ismail Al-Azdi Kata Imam Az-Zahabi Hamad bin Zaid bin Dirham Al-Allamah Al-Allamah artinya apa? Kita sering mendengar membaca Al-Alimul Allamah ya. Al-alim, al-allamah, bahrul fahamah, Masya Allah. Jadi kalau al-alim, orang yang alim. Kalau al-allamah, orang yang sangat alim. Itu namanya dalam bahasa Arab adalah sirat mubalogoh Sirat mubalogoh Kata yang menunjukkan sangat al-alim, al-allamah, seorang alim yang sangat alim. Al-Hafiz As-Sabtu seorang yang bergelar hafiz juga seorang yang thiqah. Jadi ada merodif atau persamaan kata dari thiqah adalah as-sabtu. Muhadditsul waqti seorang ahli hadis waktu itu atau di zaman di zaman itu Abu Ismail Al-Azdi. Di antara pujian yang dilatarkan oleh para ulama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan A'immatun nas fi zamanihim arba'ah Sufyan al-Thawri bil Kufah wa Malik bil Hijaz wal Auza'i bil Syam wa Hammad bin Zaid bil Basrah. Kata Imam Al-Dhahabi menukil perkataan Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, para imamnya manusia di zaman mereka ada empat. Yang pertama adalah Sufyan al-Thawri di Kufah. Yang kedua Malik bil Hijaz, Imam Malik di negeri Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah. Hijaz, Mekah dan Madinah. Imam Malik di negeri Hijaz, wal Auza'i di Syam dan Imam Auza'i di negeri Syam. Sekarang empat negara, Lebanon, Yordania, Palestina dan Syria. Muhammad bin Zaid si perawi ini bil Basrah di kota Basrah. Dulunya Irak itu mempunyai dua kota yang sangat terkenal dengan keilmuan, yaitu Basrah dan Kufah. Karena para sahabat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu terpencar. Mereka paling banyak di kota di kota Baghdad. Para tabiin, para tabi tabiin banyak di kota Baghdad sehingga ilmu itu terputar di kota Basrah dan Kufah. Kemudian An Asim bin Ahwal dari Asim al-ahwal. Al-ahwal itu kalau kita buka kamus artinya yang juling, yang matanya juling. Sebagian ahli hadis itu terkenal dengan dengan cacat atau penyakit. Seperti misalnya Al-A'raj Abdurrahman bin Muhurmuz Al-A'raj yang pincang. Al-Ahwal yang juling, ada lagi Al-A'mash. Amash itu penyakit mata lupa itu bukan berarti aib ya, bukan berarti aib. Ini menyebutkan e, untuk mereka dikenal dengan nama seperti itu. Seperti Hatim Al-Asom, Hatim yang tuli. Seperti itu. Asim Al-Ahwal seorang tabi'in Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan Al-Imam Al-Hafidh seorang imam seorang imam lagi yang bergelar Al-Hafiz, Muhaddisul Basrah, ahli hadis di kota Basrah. Abu Abdurrahman Al-Basri Al-Ahwal, seorang tabi'in. Beliau mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Sarjis di hadis ini dan juga dari Anas bin Malik. An Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis dari Asim bin Ahwal dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul bersama manusia dari sahabatnya artinya ketika saya mendatangi Rasul Rasul bersama para sahabatnya Fadurtu hakadha min khalfihi maka saya pun berputar atau mengelilingi seperti ini dari belakang belakang Nabi sampai jadi berputar atau mengelilingi Nabi. Untuk apa beliau lakukan seperti itu? Fa'arafalladzi uridu maka Abdullah bin Sardis ini tahu yang mana beliau ingin tahu. Maksudnya apa? Karena beliau sudah tahu sebelumnya bahwa ada seorang nabi yang mana tandanya ada di di punggung. Jadi berputar untuk mencari tanda kenabian tersebut. Farafal dari uridu, maka saya pun mengetahui yang saya ingin ketahui. Kemudian faal rida an lalu Rasul pun melepaskan rida selendang ya, selendang. Rida itu eh, selendang bagian atas seperti umroh bagian atasnya namanya rida. Kan umroh itu dua kain, satu bagian atas, satu bagian bawah. Bagian atas itu namanya rida. Bukan bentuknya baju yang enggak. Kalau bagian bawahnya namanya izar. Kalau diterjemahkan sekarang izar artinya sarung. Kalau rida itu bagian atas. Nah, kemudian Rasul pun melepaskan selendang yang bagian atas dari punggungnya Faraitu al khatam ala katifaihi. Lalu saya pun melihat tempat stempel atau cap kenabian ala katifaihi di atas dua bahunya. Mislal jum'i haulaha khilanun ka'annaha sa'alil. Bentuknya seperti genggaman tangan. Berarti besar. Nanti ulun sebutkan penjelasan ulama. Haulaha khilanun ka'annaha sa'alil. Sekitarnya ada khilan. Khilan itu tahi lalat. Tahi-tahi lalat ka'annaha sa'alil. Seakan-akan dia seperti sa'alil itu kutil. Tahi lalat seperti kutil. Faraja'tu hatta staqbaltuhu, maka saya pun kembali sampai saya menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya berada di hadapan Nabi lagi. Fakultu maka saya pun mengatakan kepada Nabi, Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul pun mengatakan balik walaka dan engkau pun juga demikian. Maksudnya semoga Allah mengampuni kamu. Faqala al-qaumu, maka sahabat pun bertanya, Astaghfaralaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memintakan ampun untuk engkau wahai Abdullah bin Sarjis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Abdullah menjawab, "Na'am, iya." Rasul memintakan ampun untukku dan juga walakum dan untuk kalian. Nah, jadi bukan cuma untuk Abdullah bin Sarjis dan juga kepada para sahabat yang lain. Kemudian Abdullah membacakan ayat ini, "Wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat." dan mintakanlah ampun wahai Muhammad untuk dosamu dan untuk dosa-dosa orang beriman dari laki-laki dan orang beriman dari kalangan perempuan. Ulun ulangi uh, eh, untuk menjelaskan penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Di sini Abdullah bin Saljis mengatakan Kata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa fi min ashabi. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul bersama para sahabatnya. Ai maksudnya ma'ahu sallallahu alaihi wasallam majmu'atun min ashabihil kiram radhiyallahu taala anhum mardahum. Maksudnya Nabi bersama sekumpulan para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Ini termasuk kebiasaan para sahabat mereka suka berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi berkumpulnya bukan merumpi ya, menggibah apalagi enggak. Dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Kenapa? Karena gurunya langsung Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadur fadurtu hakadha min khalfih. Maka saya pun keliling seperti ini dari belakang beliau, artinya mengelilingi beliau. Maksudnya ai zahabtu ila khalfin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Wa kana qasduhu bidzalika an yalal khatam alladzi kana qad sami'a bihi. Tujuannya adalah mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di belakangnya an yarul khatam untuk melihat stempel beliau yang mana sudah didengar oleh Abdullah bin Sarjis. Jadi orang-orang ahlul kitab seperti Salman Al-Farisi, mereka sudah mendengar berita bahwasanya datang seorang nabi yang ciri-cirinya di antaranya tidak menerima sedekah, kemudian menerima hadiah dan Anda ada stempel kenabian di di bahu beliau. Wa qawluhu dan perkataan Abdullah tadi, fa'arafa uridu. Maka Nabi pun maka dia pun mengetahui apa yang saya inginkan. Jadi ketika Abdullah berada di belakang Nabi, Nabi tahu apa yang dia inginkan sehingga Nabi melepaskan selendangnya. Ketika Nabi melepaskan selendangnya, maka terlihatlah stempel kenabian tersebut. Fa'alqar rida an maka Nabi pun melepaskan selendang dari punggung beliau. Dan rida adalah al-juz'ul ladhi yudau ala alal badan dan rida adalah bagian atau kain yang diletakkan di atas badan seperti ya seperti orang umroh ya diletakkan di atas bagian atas badan. Wa izahatuhu anil zohri mutayassiratun wasahlah dan memindahkannya dari punggung itu mudah dikarenakan selendang itu menempel bukan seperti seperti baju maka Nabi pun memindahkan kenapa karena Nabi tahu tujuan Abdullah ini ke belakang mengelilingi Nabi karena untuk melihat tanda kenabian tadi kemudian kata Abdullah setelah melihat uh, stempel tadi maka saya pun melihat tempat stempelnya berada di dua bahu beliau seperti genggaman tangan. Berarti ganal tuh. Sedangkan riwayat-riwayat yang terdahulu yang kita sebutkan seperti apa? Seperti telur burung puyuh, ada yang mengatakan seperti telur burung merpati. Tidak terlalu besar. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar menjelaskan di kitab beliau Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, fadhahiruhal mukhalafah. Dari segi yang zahir, yang nampak itu berlawanan mukhalafah. Karena riwayat sebelumnya seperti ada yang mengatakan telur buyung, burung puyuh, ada yang seperti telur burung burung merpati. Kata Imam Ibnu Hajar, fatu awwalu ala wifqir riwayatil katsirah wa yakunu ma'nahu ala hay'ati jam'il kaffi lakinnahu asgharu asgharu minhu fi qadri baidatil hamamah. Kata Imam Ibnu Hajar maka ditafsirkan atau ditakwilkan untuk menyesuaikan riwayat-riwayat yang banyak dan maknanya adalah makna seperti genggaman tangan, maksudnya adalah seperti genggaman tangan tetapi dia lebih kecil darinya. Maksud lebih Eh, dia bentuknya seperti genggaman tangan tapi lebih kecil dari genggaman tadi. Tidak benar-benar besar seperti genggaman tangan tapi lebih kecil. Fi qadri baydatil hamamah seperti ukuran telur burung merpati kata Imam Ibnu Ibnu Hajar. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak juga menyebutkan wa taqaddama anna riwayatil lati ja'at 'anis sahabah fi wasfi hajj fi wasfi hajmil khatam mutaqaribah dan telah terdahulu riwayat-riwayat yang menyebutkan dari para sahabat dalam menyebutkan ukuran stempel tadi mutaqaribah saling berdekatan artinya maknanya kekurang lebih. ada yang mengatakan seperti telur burung puyuh ada yang mengatakan seperti telur burung merpati mutaqaribah maknanya kurang kurang lebih Wa kullum minar ruwati yadhkuru bihasabi ma sanahalah. Dan setiap rawi yang menyebutkan makna atau bentuk khatam tadi itu tergantung apa yang tampak bagi si si rawi. Ada yang seperti ini, seperti itu, tapi maknanya kekurang, kekurang lebih besarnya. Fahaduhum yakulu maka diantara mereka dia mengatakan mislu zuril hajalah. Bentuk khatam Nabi itu seperti telur burung puyuh. Hajalah itu seperti telur burung puyuh. Wa akhar yaqul dan rawi yang lain mengatakan mislul baydah seperti seperti telur pada umumnya. Wa salisun yaqul yang ketiga ada juga yang mengatakan mislu atilah min seperti sepotong daging. Seperti sepotong daging. Wa rabi dan rawi yang keempat ada yang mengatakan mislu jam'il yad, seperti genggaman tangan. Yang mana para rawi menyebutkan apa yang tampak bagi bagi mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian setelah kata Abdullah bin Sarjis, setelah saya melihat tempat khatam tadi yang letaknya di antara bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, haulaha khilanun. Di sekitarnya ada khilan. Khilan di sini disebutkan qit'atun saghiratun launuha aswad. Qit'atun saghiratun launuha aswad. Sepotong yang kecil yang warnanya hitam. Sedikit yang berwarna kecil, sedikit yang kecil yang berwarna hitam yang ada di tubuh manusia. Seperti tahi lalat atau tompel ya, seperti tahi tahi lalat. Ka'annaha fa'alil Seakan-akan dia seperti sa'alil. Sa'alil juz'un saghirun nati fil jismi yakunu salban mutamasikan. Sa'alil adalah bagian yang kecil yang timbul di tubuh, dia kuat dan keras seperti kutil. Kalau kutil kan dia nampak, timbul di anggota badan dan dia bentuknya keras. Jadi ketika saya melihat khatam itu, stempel itu di antara bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sekelilingnya ada tahi lalat seperti kutil. Tahi lalat seperti seperti kutil. Nah, setelah saya melihat yang demikian, ada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua bahunya, faraja'tu takbal tuhu maka saya pun kembali sehingga saya menghadap Nabi lagi. Kan tadi letaknya di di belakang. Maksudnya jitu amamahu ba'dama ra'aitul khatam. Saya pun mendatangi kehadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang saya lihat yaitu berupa stempel tadi. Fakultu maka saya pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah." Semoga Allah mengampuni dosa engkau wahai Rasulullah. Faqala maka Rasul pun juga mengatakan walaka. Semoga Allah pun juga memberikan keampunan untuk untuk engkau. Padahal Nabi seorang yang maksum, Nabi kada sarik, mudahan pian diampuni dosa. <laughs> Padahal dia seorang yang maksum, tapi malah Nabi mengatakan kepada sahabat ini, semoga engkau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi da'watil azimah bil maghfirah. Jadi setelah Abdullah bin Darjis mendoakan Nabi supaya diampuni oleh Allah dosanya, maka Nabi pun juga mengatakan demikian. Nabi mendoakan dengan doa ini yang agung yaitu bentuknya keam, keampunan. Nah, ketika Nabi mendoakan uh, Abdullah bin Sarjis, maka para sahabat pun bertanya, "Kenapa? Karena para sahabat itu sangat sangat tamak istilahnya dengan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada kejadian misalnya kekeringan, mereka meminta doa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan, langsung turun hujan. Ternyata banjir. Maka datang lagi sahabat yang tadi untuk diberhentikan hujannya. Maka Nabi pun berdoa, berdoa lagi. Jadi para sahabat itu sangat sangat menginginkan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kini ulun sebutkan ayatnya yang mana para nabi itu ketika mereka diutus doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu para sahabat sangat ingin mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini. Ketika Abdullah bin Sarjis mendapatkan doa yang demikian, keampunan dosa, maka sahabat pun bertanya, "Astaghfirullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul memintakan ampun untuk kamu?" Maksudnya yakni fusta bihadzal amril azim waribhil kabir haitsu staghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini ingin juga didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau dimintakan ampun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yakni maksudnya fusta bihadzal amril azim. Engkau beruntung dengan perkara ini yang besar, yaitu mendapatkan doa dari Nabi berupa keampunan. Jadi para sahabat itu ingin sekali mendapatkan doa doa ini. Waribhil kabir dan engkau beruntung juga dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Hai staghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi engkau dibintangkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kata Syekh Abdul Razak wahada hadza yadullu ala azmi sya'ni hadhihi ad-da'wah fi qulubi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam afarhihim biha. Di sini menunjukkan besarnya perkara doa di hati para sahabat dan gembiranya mereka ketika mendapatkan doa. Tapi doa dari siapa? Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat suka sangat ingin didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat gembira dengan doa tersebut. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Di sini kan para sahabat didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masih masih hidup, fi hayatihi, ketika masih masih hidup. Ada pertanyaan, apakah setelah Nabi meninggal Nabi bisa mendoakan orang yang masih hidup atau umatnya yang masih masih hidup. Apakah bisa? Nabi yang sudah berpindah ke alam barzakh dalam artian beliau sudah meninggal bisa mendoakan di alam barzakh kepada umatnya Apakah bisa? Maka di sini jawab oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala maka Nabi tidak bisa mendoakan ketika beliau sudah sudah meninggal. Mana dalilnya? Mana buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul dan jika dan seandainya bahwa mereka para sahabat izzalamu anfusahum ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka menzalimi diri-diri mereka dengan berbuat maksiat atau kejahatan, ja'uka niscaya mereka mendatangi engkau wahai Muhammad. Fastaghfirullah lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wastaghfara lahumur rasul dan mereka pun dimintakan oleh Rasul keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu ketika merasa berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighfar kepada Allah dan meminta Rasul mengampunkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan memintakan ampunnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih masih hidup. Nah, disebutkan di kitab Tafsir Al-Muyassar. Ulun bacakan sebentar. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena orang ada orang, mungkin banyak ya sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada Nabi untuk dimintakan ampun untuk macam-macam sedangkan Nabi sudah sudah meninggal. Maka itu tidak tidak benar. Di kitab tafsir Al-Muyassar ketika menjelaskan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Seandainya para sahabat mereka ketika menzolimi diri diri mereka, maka mereka pun mendatangi engkau wahai Muhammad, maka mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun memintakan ampun untuk untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Kenapa para sahabat itu minta doa keampunan kepada Rasul untuk diampunkan dosa-dosanya? Di sini disebutkan wa ma ba'athna min rasulin min rusulina illa liyustajaba lahu. Dan tidaklah kami utus seorang rasul dari rasul-rasul kami kecuali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat pun sangat ingin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi taala wa qada'ihi dengan putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau anna haula'il ladzina zalamu anfusahum biqtirafis sayiat ja'uka ayyuhar rasul fi hayatika taibin sa'ilin Allah an yaghfir lahum dzunubahum wastaghfarta lahum lawajadul tawwabar rahima. Di sini disebutkan dan jika seandainya mereka para sahabat menzolimi diri-diri mereka dengan mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Contohnya banyak misalnya ada di antara sebagian sahabat contohnya melakukan zina. Apa yang mereka lakukan supaya dihapuskan dosanya? Datang kepada Nabi minta untuk dirajam. Masya Allah luar biasa itu. Padahal kalau seandainya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dirajam pun Allah menerimanya dengan sebenar-benar taubat tapi minta untuk di, dirajam, keimanan yang luar biasa. Di antaranya namanya siapa? Sahabat laki-laki ada, Maiz. Ada lagi yang perempuan, seorang perempuan dari kabilah Ghamidiyah, lupa namanya. Di luar biasa minta untuk di, dirajam supaya dosanya diampuni. Seandainya mereka berbuat zolim dengan mengakui kesalahan-kesalahan mereka niscaya mereka mendatangi engkau wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatika ketika engkau masih masih hidup. Taibin sa'ilin Allah an yaghfir lahum dzunubahum. Dalam keadaan datang kepada engkau wahai Muhammad ketika engkau hidup, taibin sa'ilin Allah an yaghfir lahum dzunubahum. Dalam keadaan mereka bertaubat dan meminta kepada Allah untuk Allah mengampuni mereka dan untuk engkau memintakan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka pun menemukan Allah dalam keadaan memberikan taubat dan sangat sangat sangat menyayangi para para sahabat. Di sini menunjukkan bahwasanya memintakan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih masih hidup. Tidak berlaku ketika beliau sudah sudah meninggal. Kemudian eh, di sini <clears throat> Abdullah bin Jars, eh, Sarjis mengatakan walakum wal eh, Rasul memberikan memintakan ampun untukku dan juga untuk untuk kalian. Ai istaghfaralakum Rasul juga memberikan ampunan untuk untuk kalian. Yang mana disebutkan di sini Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, <clears throat> sesuai dengan ayat yang mana Rasul eh, yang mana Allah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di, di dalam ayat yang semakna dengan uh, permintaan ampunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Allah mengatakan wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat dan mintakan dan minta ampunlah engkau wahai Muhammad untuk dosa engkau dan juga untuk dosa-dosa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang beriman dari kalangan perempuan. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi juga memintakan ampun untuk engkau dan juga untuk orang-orang beriman dari karangan laki-laki dan perempuan, termasuk para para sahabat. Kemudian di akhir hadis ini Syekh Abdul Razak menjelaskan, "Hadza jumlatu ma saqahul musannif fima yata'allaqu bi khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Inilah sejumlah hadis yang penulis atau pengarang susun rahimahullah di dalam hadis yang berhubungan dengan khatam atau stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu fi hadzal bab huwa timadu ma sabatat bihin nusus as-sahihah. Apa yang wajib untuk kita ketika kita melewati hadis-hadis yang berhubungan dengan khatamun nubuwah tadi. Dan wajib untuk kita di bab ini yaitu berpegang dengan hadis yang sabit, hadis yang valid, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sering mendengar tentang khatamun nubuwah dari riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu, bahkan dari cerita-cerita yang tidak benar disebutkan di sini. Ada yang mengatakan riwayat yang mengatakan bahwasanya bentuk khatamun nubuwah tadi seperti ka'atharil mihjam, seperti bekas alat bekam. Maka itu tidak tidak benar, enggak ada riwayat yang demikian. Kan kalau orang orang dibekam, ada bekasnya ada? Ada. Ada yang mengatakan riwayat Eh, tanda stempel kenabian Nabi itu seperti bekas yang kena bekam, maka tidak yang demikian. Atau kasyamati sauda awil khadra atau seperti tompel yang berwarna hitam atau berwarna hijau, maka juga tidak tidak benar. Au maktubun 'alaiha Muhammadun Rasulullah atau juga tertulis di stempel tadi tulisan Muhammad Rasulullah, maka juga itu tidak tidak benar. Akibatnya karena riwayat seperti ini ada di baju Muhammad Rasulullah supaya apa aja. Nah, macam-macam jadinya niatnya. Maka itu tidak tidak benar kata Syekh. Atau ada juga tulisan di stempel Nabi ini, ausir fa antal mansur. Berjalanlah maka engkau ditolong. Jadi di stempel kenabian itu ada yang mengatakan tertulis kalimat sir fa antal mansur. Jalanlah maka engkau ditolong. Akibatnya apa? Akibatnya banyak ditempel-tempel di belakang pintu, di belakang mobil, kalimat-kalimat seperti ini. Kata mereka ini adalah kata menubuh isinya. Maka kata Syekh Abdul Razak, riwayat-riwayat seperti itu tidak tidak benar. Kalau pian rajin memperhatikan ada <laughs> au nahwi ataupun yang yang selain ya, yang selain yang demikian. Banyak. Intinya khatamun nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu letaknya jadi kesimpulan hadis-hadis sebelumnya khatamun nubuwah itu bentuknya kurang lebih seperti telur burung, burung puyuh atau telur burung merpati. Kemudian letaknya di tengah-tengah bahu tapi mengarah ke sebelah sebelah kiri. Dan dia seperti daging yang timbul. Daging yang timbul. Seperti daging yang yang warnanya sama seperti warna warna kulit. Jadi tidak ada tertulis di sana Muhammad Rasulullah atau sirf antal mansur ataupun yang yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, "Falam yathbut min hasyai'un." Maka tidak ada dalil atau nas yang valid, yang sabit tentang hal yang demikian sedikit pun. Jadi tidak ada tertulis Muhammad Rasulullah atau sirf antal mansur ataupun yang yang selain demikian. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ada satu faidah Su'ilal Hafiz Burhanuddin Al-Halabi rahimahullahu taala hal khatamun nubuwah min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faedah. Ditanya Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi Burhanuddin Al-Halabi seorang imam, seorang hafiz ulama Islam abad ke-9, beliau ditanya apakah stempel atau cap kenabian itu termasuk kekhususan nabi dalam artian Nabi punya stempel kenabian, Nabi sendiri Nabi lain tidak. Nah, jadi apakah ini termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Nabi yang lain tidak mempunyai stempel yang demikian. Au nabiin nabiyyin makhtumun bi khatamin nubuwah. Apakah atau setiap nabi ini punya stempel seperti stempel kenabian? Jadi ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi, apakah khatam, khatamun nubuwah ini khusus untuk nabi saja atau setiap nabi punya stempel kenabian? Maka beliau menjawab, la astahdiru fi dhalika syai'an. Saya tidak menghadirkan jawaban sedikit pun tentang yang demikian. Kemudian beliau menjawabkan, meneruskan lagi, walakinnal ladzi yadhharu annahu khussa bidzalika lima'anin minha. Tapi pendapat yang nampak bahwasanya itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Kenapa? Lima anin minha. Karena ada makna-makna yang tertentu di antaranya annahu isyaratun ila annahu khatamun nabiyyin. Cap tadi mengisyaratkan bahwasanya itu adalah stempel kenabian yang terakhir. Menunjukkan kenabian yang terakhir. Kalau nabi terakhir berarti cuma siapa? Nabi Muhammad saja. Kata beliau itu menunjukkan stempel itu adalah penutup kenabian. Menunjukkan beliau adalah nabi penutup. Jadi khusus untuk nabi saja. Walaysa kadzalika ghairuhu dan tidak untuk selain nabi. Ini menunjukkan hanya Nabi Muhammad saja. Wali anna baban nubuwah khutima dikarenakan bahwasanya pintu kenabian ditutup dengan Nabi Muhammad. Jadi stempel itu untuk beliau saja untuk menunjukkan beliau adalah nabi yang terakhir. Fala yuftahu ba'dahu abadan dan tidak akan dibuka pintu kenabian setelah beliau selamanya. Bahkan beliau menyebutkan perkataan seorang tabi'in Wahab bin Munabbih di antara muridnya Abu Hurairah, beliau mengatakan lam yab'athillahu nabiyyan illa wa qad kanat alaisha matun nubuwah fi al yumna. Kata Abu Habib bin Munabbih, beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali sungguh mempunyai tanda kenabian di tangannya sebelah kanan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ada tandanya di sebelah, di sebelah sebelah kanan illa an yakuna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam kecuali tanda kenabian yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syamatan nubuwah kanat baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tanda kenabian beliau berada di antara dua bahu bahu beliau. Jadi kata Habib Munabbi seorang tabi'in Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali mempunyai tanda yang tandanya berada di tangan sebelah kanan. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mempunyai tanda di antara dua bahu beliau yang menunjukkan beliau adalah nabi yang terakhir. Fa'ala hadza yakunu wad'ul khatam bi dhahrin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ikhtussa bihi anil anbiya. Maka tasya Abdul Razak, maka dikarenakan perkataan inilah letaknya khatamun nubuwah di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kekhususan Nabi daripada nabi-nabi nabi-nabi yang lain. Insya Allah minggu depan kita akan membahas bab yang baru berhubungan dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa saja yang berhubungan dengan rambut Nabi dari segi panjangnya, dari segi Nabi menyisir atau merapikan atau memperhatikan masalah masalah rambut. Jadi Nabi juga memperhatikan masalah rambut. Nabi sisir, sebelah kanan dulu baru sebelah sebelah kiri. Jadi sedetail itu Nabi memperhatikan masalah penampilan. Apalagi umatnya ya, kita sebagai umat umat beliau maka lebih lagi kita memperhatikan masalah penampilan. Seperti masalah masalah rambut. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat.